wa taala yang telah mengumpulkan kita pada tempat yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan untuk sama-sama kita mengkaji ilmu-ilmu, mengkaji warisan kaum salihin, mengkaji untayan-untayan hikmah yang terangkum di dalam Kitabul Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sekarang mari kita lanjutkan pembacaan Kitabul Hikam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-aradi thalathun أرض إذا سقيت أنبتت العشب والكلاء ومثلها من الناس الذي يتعلم ويفهم في العلم فكما إن النبات ليس عين الماء ولكن الماء سبب حصوله فكذلك الفهم ليس عين العلم ولكن عن العلم يكون Habib Abdullah bin Alwi Haddad beliau mengatakan tanah itu ada tiga yang pertama aradun idza suqiyat tanah yang apabila diairi anbatatil usba wal kalaa maka tanah tersebut akan menumbuhkan rumput-rumput baik rumput yang basah maupun rumput yang kering Wa mathaluha minan nasi dan perumpamaan tanah ini daripada kalangan manusia alladhi yata'allamu yaitu orang yang belajar wa yafhamu fil ilmi dan dia memahami ilmu fakama innan nabata laysa ainal ma'i sebagaimana kita ketahui bahwasanya air itu ya air tumbuhan ya tumbuhan Walakinnal ma' sababu husulihi akan tetapi air itu adalah sebab terjadinya tumbuhan. Fakadzalikal fahmu begitu juga dengan pemahaman. Laisa ainal ilmi, pemahaman itu lain sama ilmu. Ilmu sendiri, pemahaman sendiri. Walakin anil ilmi yakunu akan tetapi karena orang itu sudah punya ilmu yakunu maka dia baru bisa memiliki pemahaman ya mungkin sekarang orang itu terkadang ngaku sudah makrifat tapi ilmunya itu belum ada berarti dia belum paham kalau begitu nanti kita terangkan lebih lanjut wal ardu thaniyah sedangkan tanah yang kedua tumsikul ma'a walatun bitul kala'a tanah model yang kedua itu tanah yang bisa menyimpan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan apapun wa mathaluha minan nasi dan perumpamaan tanah ini daripada manusia alladzi yahfadzul ilma wa la yafhamu fihi yaitu orang yang hafal ilmu tapi dia tidak memahami ilmu wa idza ra'aitul alima la yazidu ala ma yasma'u fahuwa dzaka apabila engkau melihat ada orang alim dia itu tidak bisa menambah wawasan dari apa-apa yang dia dengar maksudnya apa? mengembangkan ilmunya memahami ilmunya itu dia nggak bisa bahwa zaka maka dia adalah jenis tanah yang nomor dua jenis orang yang nomor dua wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an yuwafiqu ma yasma'u minal ilmi fahuwal awal tapi apabila engkau melihat dia itu kalau dengar ilmu baru bisa mengembangkan lagi, bisa memahami lagi, maka dia adalah jenis orang yang per, pertama, jenis tanah yang pertama. Itu bisa menerima air dan juga bisa menumbuhkan tanaman. Wal ardu tsalitsah, adapun jenis tanah yang nomor tiga Ardun la tunbitul kala'a. Itu jenis tanah yang nggak bisa menumbuhkan tumbuhan apapun wala tumsikul ma'a tapi juga tidak bisa menyimpan air wa mathaluha minan nasi dan permisalan tanah ini daripada manusia mathalul ladzi la yahfadzul ilma wa la yafhamu fihi itu perumpamaan orang yang tidak menghafal ilmu dan juga tidak memahami ilmu Fa ilqa'ul ilmi ila man hadhihi sifatuhu idha'atun lil ilmi. Maka orang yang memberikan ilmu kepada orang yang sifatnya semacam ini suruh ngapalkan nggak bisa, suruh memahami nggak bisa. Idha'atun lil ilmi, ngasih ilmu ke orang yang semacam ini sama dengan menyia-nyiakan ilmu. Fakama anna rabbal ardi allati hadhihi sifatuha la yaskiha maka pemilik tanah itu kalau punya tanah yang semacam ini nggak bisa numbuhkan tanaman nggak bisa menyimpan air pasti nggak mungkin diairi dan dia nganggap kalau ngairi tanah yang model begini ini ini cuma menyanyiakan waktu aja menyanyiakan tenaga kadzalika bagi alla yulqal ilmu ila may bal aula Begitu juga sebaiknya jangan diberikan ilmu kepada orang yang akan menyia-nyiakan ilmu bahkan harus lebih tidak diberikan lagi. Jadi kalau kita punya tanah kemudian yang tanah yang kita miliki ini nggak bisa menumbuhkan tumbuhan, nggak bisa menyimpan air. Maka sebaiknya tanah nggak usah disirami. Kenapa? kalau nyirami itu menyia-nyiakan waktu begitu juga kalau kita ketemu dengan manusia nggak paham ilmu nggak mau memahami ilmu nggak bisa hafal ilmu kita memberikan ilmu ke dia sama saja kita menyia-nyiakan ilmu Nih ada kalimat hikmah yang akan kita bahas pada hari ini cukup panjang ini cuma jadi kita uraikan satu persatu. Yang pertama itu jenis tanah. Kalau diairi dia bisa menumbuhkan tanaman. Nah, ini permisalnya seperti orang yang belajar dan memahami ilmu. Kita terkadang ada orang itu kita kasih ilmu, dia bisa nangkap bisa memahami bahkan bisa mengembangkan ilmunya sebelum dapat ilmu mungkin orangnya biasa-biasa aja tapi setelah dapat ilmu dia mengamalkan ilmu jadi tawaduk jadi semakin dekat dengan Allah berarti ada rohnya ilmu ini yang masuk ke dia nah, orang yang semacam ini kita kasih ilmu terus gak apa-apa kenapa? ada hasilnya ada hasilnya jelas sebagaimana orang itu dia memiliki pemahaman itu bukan karena ilmunya jadi pemahaman itu lain sama ilmu ya pemahaman-pemahaman ilmu adalah ilmu tapi ilmu ada sebab dia memperoleh pemahaman sebagaimana tanaman itu bisa muncul karena diairi oleh air maka pemahaman pun bisa muncul apabila seseorang itu sudah memiliki ilmu barang siapa yang memiliki ilmu baru dia bisa ngaku kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala man arafa nafsahu arafa rabbahu barang siapa yang memiliki ilmu tentang dirinya baru dia bisa memiliki ilmu tentang Tuhannya Nah, ini bab ini agak rumit sedikit memang ya. Jadi Orang itu kalau dia punya ilmu, menekuni ilmu terus, belajar ilmu terus, lama-lama dia memiliki pemahaman. Gak semua orang yang kita kasih ilmu dia paham dengan ilmu tersebut. Berapa banyak orang yang kita terangkan masalah ilmu dia nggak paham. Kenapa kok nggak paham? Terkadang memang betul-betul nggak -betul paham dan terkadang tidak mau untuk memahami dengarkan nasihat ada orang sering judi misalkan kita kasih nasihat kita kasih ilmu dia jangan suka judi judi itu haram kemudian orang kalau judi nanti terakhirnya dia pasti bangkrut ataupun rugi dia dengar ilmu itu tapi terkadang dia tidak mau untuk memahami tidak mau memahami tetap dia menjalankan perbuatan judinya tersebut Nah, ini adalah orang yang bisa menerima ilmu tapi dia tidak bisa untuk memahami ilmu. Dan juga apabila seseorang itu sudah punya ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, baru dia bisa kenal dengan Tuhannya. Sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku, saya ini sudah mencapai tingkatan makrifat. Tapi ilmu-ilmu syariat yang dasar dia belum tahu rukunnya wudhu nggak tahu rukunnya sholat nggak tahu syaratnya wudhu nggak tahu syaratnya sholat nggak tahu ngakunya sudah kenal dengan Allah sudah mencapai ma'rifat ya keliru yang semacam ini orang itu harus punya ilmu dulu mengenai hal-hal yang diwajibkan oleh syariat baru dia bisa masuk ke ranah ma'rifat Eh, kalau misi syariatnya masih istilahnya kocar kacir, nggak mungkin bisa dapat ma'rifat tersebut. Hmm. Ini adalah model orang yang pertama, yaitu orang yang bisa menerima ilmu dan juga bisa memahami ilmu. Dan ilmu tersebut diibaratkan bagaikan tanah dikasih air kemudian bisa menumbuhkan tumbuhan. Ini Permisalnya menumbuhkan rumput-rumput. Yang nomor dua adalah tanah itu nggak bisa menumbuhkan tumbuhan, tetapi bisa menyimpan air. Kalau kita sirami terus, nggak jadi tumbuhan apa-apa, ya jadi kolam misalkan. Cuma jadi genangan air aja. Nah, orang yang semacam ini itu orang yang bisa menghafalkan ilmu tapi tidak bisa memahaminya contohnya tahu rukun-rukunnya wudhu tapi nggak faham hakikat daripada wudhu wudhu itu apa sih wis ya dia tahunya cuma wis bersihkan muka tangan rambut kaki selesai dia nggak faham kalau wudhu ini apabila dikerjakan dengan khusyuk maka sholatnya pun juga khusyuk wudhu ini apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya dikerjakan dengan sunnah-sunnahnya maka wudhu ini akan menjadi sesuatu yang menyehatkan kenapa kok harus membasuh muka kenapa kok harus membasuh tangan Kenapa kok harus membasuh kepala dan kenapa kok harus membasuh kaki sampai mata kaki? itu semua ada ilmu syariatnya dan juga ada ilmu yang menurut kedokterannya itu juga ada kenapa kok yang dipilih wajah tangan dan kepala kemudian kaki karena anggota-anggota ini yang sering digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari wajah digunakan untuk bertemu terus dengan orang tangan digunakan untuk beraktivitas Kepala mungkin digunakan juga untuk mikir. Kemudian kaki juga digunakan untuk beraktivitas. Ini bagian-bagian yang kita lakukan setiap hari untuk beraktivitas. Nah, itu apabila kena air, maka efeknya lain. Katanya dikatakan kayak ada efek relaksasinya seperti itu. Orang itu kalau habis wudhu dengan sebaik-baiknya, biasanya tenang hatinya. Sebelumnya mungkin sumpek mikir apa ini itu, kalau sudah wudhu nanti hatinya tenang. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang yang marah, itu disuruh wudhu. Kenapa? Kemarahan itu bagaikan api, air wudhu nanti yang akan memadamkan api. Nah, ini gambaran yang kedua, orang yang tahu ilmu, hafal ilmu tapi tidak bisa memahaminya. Tahu rukun-rukunnya sholat, tapi dia tidak memahami makna sholat. Sholat itu adalah bentuk hubungan antara hamba Allah dengan Allah. Ini kalau urusan sholat ini beres, urusan ibadah yang lainnya juga beres semuanya insya Allah. Terkadang orang tahu rukun-rukunnya sholat. Ini sholat berdiri ngadap kiblat takbiratul ihram, rukuk posisinya tahu, sujud posisinya tahu, tapi tidak ada makna di dalam sholatnya cuma dia ngerjakan ibadah aja sholatnya itu cuma sekedar kalau dilihat ya orang dohirnya sholat tapi hatinya mikir ke pasar mikir ke warung mikir ke toko nah ini dia hafal rukun-rukunnya sholat tapi tidak faham maknanya sholat apal rukunnya apal semuanya tapi gak faham maknanya puasa puasa itu ada rukun-rukunnya harus niat kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dia apa? rukunnya dijalankan semua tapi makna puasa dia nggak paham puasa itu tujuannya untuk mengendalikan hawa nafsu jadi ketika orang itu puasa zahirnya, maka batinnya pun juga dituntut untuk berpuasa. Nah, hawa nafsu kita ini yang ada pada diri kita itu selalu mengajak kita kepada keburukan. Contoh, kita mau datang kepada pengajian, itu nafsu kita berjuang mati-matian gimana caranya supaya kita nggak berangkat pengajian yang ngasih alasan lihat dari TV juga bisa kan alasannya seperti itu mungkin juga pengajian seminggu sekali kok nanti gak datang kali ini minggu depan kan juga masih bisa datang nanti hawa nafsu itu kasih alasan macam-macam apalagi kalau masih di tempat tidur pagi gini ya sudah lebih kuat lagi hawa nafsunya merem sebentar aja dulu merem aja sebentar nanti merem sebentar diikuti bablas jam 9 pagi baru bangun nah hawa nafsu itu macam-macam nah ketika kita puasa kondisi tubuh kita itu lemah kan puasa kan males mau ngapa-ngapain nah hawa nafsu kita itu juga ikut melemah hawa nafsu itu juga ikut lemah semakin lemah lemah lemah lemah terus hawa nafsunya maka semakin gampang untuk kita kendalikan. Orang-orang itu ada pepatah jawi kalbak yatba'ak. Kalau kamu tuh mau menjadikan anjing itu nurut, buatan lapar dulu anjingnya. Sampai lapar kelaparan baru kamu kasih makan sedikit-sedikit. Nanti anjing ini akan nurut sama kamu. Nah, hawa nafsu kita juga demikian. Kasih lapar, lapar, lapar, lapar, lapar, lapar terus. Nanti hawa nafsu kita pun juga akan tunduk kepada kita tapi prosesnya lama nggak bisa puasa Ramadan itu cuma pelajaran ini loh cara mengendalikan hawa nafsu di bulan selain Ramadan ya silahkan dipraktekkan sendiri justru yang aneh kita itu kalau puasa nggak makan kuat nggak minum kuat padahal orang itu kalau nggak makan nggak minum bisa mati dia tapi kita nahan untuk tidak makan dan tidak minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari kita kuat. Yang aneh kita kalau nggak nonton TV nggak kenapa-kenapa, nggak mati, nggak apa, nggak sakit. Tapi puasa nggak nonton TV nggak kuat. Kita nggak dengarkan musik misalkan, nggak mungkin sakit. Nggak ada ceritanya orang nggak dengarkan musik terus dia sakit tapi kita waktu puasa makan yang kebutuhan pokok kita kuat meninggalkan, nonton TV, dengarkan musik, jagongan ngobrol, hal-hal yang gak mutu, gak mutu, yang gak bermanfaat, gak bermanfaat, itu kita justru tidak kuat untuk meninggalkan. Nah, kenapa? Berarti kita masih belum bisa untuk mengalahkan hawa nafsu. Nah, jadi permisalan orang yang nomor dua ini yaitu orang yang dia bisa menghafal ilmu tapi tidak bisa mewujudkan ilmu ini sebagai sebuah perbuatan seperti tanah bisa menerima air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan ataupun tanaman sudah jadinya ya tanah itu cuma sekedar genangan air aja nggak ada tumbuhan apapun yang muncul dari situ itu model tanah yang nomor dua sekarang model tanah yang nomor tiga yaitu tanah yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan mungkin bebatuan, mungkin padang pasir ini dan juga tidak bisa menahan air nah perumpamaannya seperti orang yang tidak mau menghafalkan ilmu dan juga tidak mau memahami ilmu. Nah, maka kita memberikan ilmu kepada orang yang semacam ini itu termasuk perbuatan yang menyia-nyiakan ilmu. Ilmu itu ya diberikan sama orang yang berhak. Ilmu itu ya diberikan sama orang yang pantas kalau kita ngajar ilmu sama orang yang tidak mau atau tidak berminat untuk mendengarkan ilmu, gak mungkin masuk ilmunya. Justru kita semakin untuk menyianyiakan ilmu. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala tu'tu sufaha'a amwalakum." Jangan kamu jadikan, jangan kamu berikan harta kamu kepada orang-orang yang bodoh di antara kamu. Perintah Al-Qur'an. Maksudnya apa? Orang yang kalau kamu kasih harta itu cuma disia-siakan, dimubazirkan, maka itu lebih baik nggak usah kita kasih harta. Contoh, kita kasih harta perlunya misalkan untuk apa ya? Untuk nonton pertandingan sepak bola di stadion sampai tidak sholat maghrib tidak sholat asar nah kita ngasih harta sama orang yang semacam ini itu kita menyia-nyiakan harta bahkan dikatakan kita memberikan kita menyalurkan harta yang tidak pada tempatnya dengan kita menahan harta tidak menyalurkan harta itu lebih dosa yang menyalurkan harta tidak pada tempatnya contohnya seperti ini ada orang sakit kemudian kita punya uang bukan kita kasihkan ke orang yang sakit tapi kita kasihkan buat orang yang mau foya-foya nah seandainya kita nggak ngasih sama sekali kepada siapapun itu kita dosa tapi biasa dosanya tapi kalau kita punya uang nggak kita kasihkan sama orang yang sakit malah kita kasihkan kepada orang yang berfoya-foya itu lebih besar lagi dosanya kenapa? lebih baik nggak usah kamu kasihkan kamu simpan aja untuk diri kamu daripada dikasihkan orang yang akhirnya hartanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan lagi misalkan ada orang yang butuh orang membayar utang datang orang sama kita membayar utang datang lagi orang mau beli kembang api buat pesta kalau kita nggak ngasih sama sekali ya termasuk nggak baik gitu nggak baik nggak ngasih kepada orang yang butuh juga nggak ngasih kepada orang yang butuh untuk beli kembang api tapi kalau kita ada orang datang dia butuh untuk membayar utang dia nggak kita kasih uang justru uang kita kasihkan ke orang yang mau membeli kembang api yang nggak ada manfaatnya berarti dosanya kita itu jauh lebih besar lagi kenapa sekalian aja kalau nggak mau sedekah nggak usah disedekahkan uangnya daripada disedekahkan tapi justru digunakan untuk hal yang tidak ada manfaatnya sama kayak kita ngasih orang ngasih uang ke pencuri kan lucu ada orang mau nipu kita kita tahu kok kita kasih uang lebih uangnya kita kasih ke orang yang membutuhkan. Jangan uangnya dikasih kepada orang penipu. Gak baik itu. Begitu juga menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu juga butuh sasaran yang tepat. Mau ngasihkan ilmu, mau menuntut ilmu itu butuh niat yang baik. Kalau misalkan ada orang kita tahu dia niatnya mencari ilmu itu bukan karena Allah. Kok kita kasih ilmu terus? Ya kita sama dosanya seperti itu ya. Katakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, "Annaka in kunta taksidu bitolabil ilmi al munafasata wal mubahata." Apabila engkau bertujuan dengan menuntut ilmu, tujuanmu itu untuk berdebat, atau untuk mubahah bangga-banggaan wattaqadduma al aqran ataupun untuk mengunggulkan diri dibanding orang yang selevel dengan kamu wastimalata wujuhin nasi ilaik dan untuk menjadikan manusia itu suka kepada kamu wajam'a hutamid dunya dan untuk mengumpulkan harta benda duniawi fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsik maka sesungguhnya engkau itu sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu dan juga untuk menghancurkan dirimu sendiri ini oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah diutarakan bahwasanya orang yang niatnya untuk mencari ilmu itu bukan karena Allah untuk bangga-banggaan, untuk menyombongkan diri depan orang lain, untuk mengungguli teman-temannya, untuk menjadikan manusia itu senang kepada dia, untuk mengumpulkan harta benda duniawi, maka dia orang yang berjalan menuju kehancuran dirinya. Sama kayak orang yang mau berjalan menuju ke jurang untuk terjun ke jurang. Wabai akhirata bidunyak dan orang tersebut sudah menjual akhirat dengan kepentingan duniawi jadi dia cuma dapat dunia nggak akan dapat akhirat fasuf kotuka khasirah maka jual belimu itu rugi jarotuka bairah dan perhitungan perdaganganmu itu keliru wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik dan orang yang mengajarkan kepadamu ilmu sedangkan dia tahu engkau itu akan menyanyiakan ilmu maka dia orang yang membantu kamu untuk berbuat dosa wa syarikun laka fi khusranik dan dia sama ruginya dengan kamu wa huwa kaba'i sayfin min qati'it tariq maka dia itu seperti orang yang menjual pedang kepada perampok Orang jual pedang kepada perampok, sama nggak dosanya? Sama dosanya. Sekalipun dia nggak ikut ngerampok. Orang yang ngasih rumah untuk orang yang judi, oh saya nggak ikut judi, cuma latar rumah saya aja yang dipakai, sama dosanya. Saya nggak ikut minum homer, cuma saya buka warung ada homernya, sama dosanya dengan orang yang minum homer. Gak ikut zina, cuma saya ikut nyewakan kamarnya aja. Ya sama juga dosanya. Sama juga orang ini tahu dia punya murid bakal menyia-nyiakan ilmu. Kok diajari ilmu terus? Nah, dia juga sama dosanya apabila nanti terbukti muridnya tersebut menjadi orang yang menyia-nyiakan ilmu. Seperti orang yang jual pedang sama perampok. Perampok datang. Ini pedang yang paling tajam. Ini buat bunuh orang sekali tebas langsung berangkat orangnya. Nah, jual pedang buat perampok. Ya sama dosanya seperti hukumnya dia merampok. Sebagaimana ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man a'ana ala maksiatin" Barang siapa yang membantu orang untuk bermaksiat, walau besyatri kalimatin walaupun cuma sebagian daripada sebuah kata karena syarikan lahu fiha maka dia dosanya sama dengan orang yang berbuat maksiat contohnya di keterangan hadis itu gini orang yang membantu orang yang bermaksiat walaupun cuma sepenggal daripada sebuah kata bahasa Arab itu kalau kata-kata uktul itu artinya bunuhlah dia mau membantu orang maksiat dia niatnya cuma ngomong uk gitu aja nggak pakai neruskan sampai rampung dia sudah dapat dosanya orang yang berbuat maksiat gambarannya seperti itu kita ngasih uang ada orang misalkan kita tahu dia ini pacaran kemudian kita kasih uang untuk pacarannya dia kita dapat dosanya sama ataupun kita ngasih jalan orang mau telepon dengan perempuan yang bukan mahramnya bukan urusan penting tapi untuk urusan yang nggak ada gunanya kok kita pinjemi motor kita misalkan atau kita pinjemi HP-nya kita atau kita pinjemi mobilnya kita itu kita sama dosanya dengan dia sama dosanya kemudian itu kalau orang mencari ilmu niatnya kepada keburukan. Wa in kanat niyyatuka wa ghusluka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradir riwayah. Kemudian kalau niatmu itu mencari ilmu itu engkau menginginkan untuk mendapatkan hidayah daripada Allah bukan sekedar riwayat jadi cari ilmu bukan sekedar bisa ceramah ulama fulan bilang begini ulama ini bilang begini ulama ini bilang begini ahli riwayat dia tapi tidak mendapatkan hidayah nah, kalau orang mencari ilmu niatnya untuk mendapatkan hidayah fa'abshir fainal malaikata tabsutu laka ajnihataka id ajnihataha idha masyaita maka kalau niatmu itu mencari ilmu mendapatkan hidayah, maka kabar gembira untuk kamu bahwasanya malaikat akan membentangkan sayapnya untuk bisa kamu lewati. Nah, orang kalau menuntut ilmu, dia seperti berjalan di sayapnya para malaikat. Kalau seandainya ada orang berjalan kemana-mana digelari karpet merah baru dia jalan, mulia nggak orang itu? Mulia di atasnya presiden mungkin presiden kan nggak ada model begitu sekarang mana yang jalan terus di gelari karpet kemudian lebih mulia mana orang yang jalan di gelari karpet atau orang yang ketika berjalan dia jalan di atas sayapnya para malaikat tentu lebih mulia orang yang berjalan di atas sayapnya para malaikat Mungkin malaikat itu makhluk Allah La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah menentang sedikit pun perintah Allah. Itu kalau lihat orang menuntut ilmu dibentangkan sayapnya biar orang tersebut jalan di atas sayapnya para malaikat. Maksudnya apa? Kalau sampai meninggal di situ, meninggalnya dihitung dalam keadaan syahid. Tapi kalau misalkan selamat maka dihitung dia itu selalu beribadah malaikat membentangkan sayapnya untuk dijalani makanya ada orang misalkan mau datang ke sini kemudian serban saya saya gelar supaya dia jalan berarti ini orang mulia nah kita yang jalan tadi dari rumah menuntut ke sini untuk menuntut ilmu kita jalan di atas sayapnya para malaikat tadi mulia sekali. Kedudukan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang selalu menuntut ilmu. Wahidanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan sesungguhnya kalau kita tuh menuntut ilmu tujuannya itu benar, maka ikan-ikan yang ada di laut itu akan beristighfar untuk kita di dalam semua pekerjaan yang kita lakukan. Jadi ketika kita menuntut ilmu perbaiki dulu niatnya. Dan juga intinya jangan memberikan ilmu kepada orang yang akan menyia-nyiakan ilmu. Dikatakan oleh Rasulullah, "Wadhi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu qallidil khanaziril jauhara wal lu'lu'a wadh-dhahab." Orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, itu perumpamaannya seperti orang yang mengkalungkan kalung emas ataupun kalung permata ataupun kalung mutiara tapi ke lehernya babi itu perumpamaan dari Rasulullah tahu ini orang menyanyikan ilmu diajari ilmu terus perumpamanya seperti orang bawa kalung emas dikalungkan ke lehernya babi bawa kalung mutiara dikalungkan ke lehernya babi kemudian berkata juga Nabi Isa alaihi masallatu wasallam ya ma'syaral hawariyin la tatrahu lu'lu'a ilal khanazir wahai sahabatku sahabat Nabi, Musa, Nabi Isa itu gelarnya hawari wahai para sahabatku Janganlah kamu letakkan mutiara pada lehernya babi. Kenapa? Karena fa'innal khonazira la tasna'u bil lu'lu'i syai'an. Karena sesungguhnya babi itu tidak mengetahui indahnya permata. Wala tu'tul hikmata man la yuriduha. Kemudian jangan kamu berikan hikmah ataupun ilmu kepada orang yang tidak menginginkan ilmu fa innal hikmata khairun minal lu'lu'i karena sesungguhnya hikmah itu lebih berharga daripada permata wa man la yuriduha syarrun minal khinzir dan orang yang tidak menginginkan hikmah ataupun ilmu itu lebih buruk daripada babi jadi ketika kita mau memberikan nasihat kepada orang kita lihat ini orang sekiranya mau menerima nasihat gak? Kalau ini orang gak mau menerima nasihat, justru akan menyalahgunakan nasihat kita, maka itu seperti seakan-akan kita ini ngasih permata ke lehernya babi. Konyol kan itu? Sak babi dikasih permata lehernya babi yang hewan yang paling hina dikasih permata keliru ini sama juga ketika kita itu mau mengajarkan ilmu kepada seseorang kan terkadang ilmu fikih ilmu fikih itu ada terkadang rohso contohnya misalkan banyak kejadian ya orang misalkan orang itu sakit orang yang sakit itu dia boleh sholat dalam keadaan duduk kok kita ngajarkan ilmu ini sama orang yang malas gambarannya gini ada orang malas gak pernah ibadah kita ajarkan orang itu harus sholat kalau nggak sholat sakit boleh dalam keadaan duduk mungkin kita tahu dia ini orang yang bakal menyelewengkan ucapan kita oh ya sudah kalau gitu sholatnya duduk terus ya padahal dianya sehat Nah, kita yang demikian ini salah. Kalau kita tahu dia bakal menyelewengkan ilmu loh ya. Kalau kita tahu dia tidak menyelewengkan ilmu, ya nggak ada masalah, nggak apa-apa. Kayak misalkan kayak ustadz ustadz kan sering ngajarkan. Orang yang sholat dalam keadaan sakit itu boleh sholatnya itu duduk. Atau bisa jadi juga contohnya begini. Ngasih perumpamaannya agak susah ini. Contohnya Orang sholat Jumat Ini jangan terus di, diamalkan loh ya Orang yang sholat Jumat itu wajibnya kita ikut rokaat pertama dari imam Jadi kalau setelah sholat rokaat yang pertama Ruku di rokaat kedua kita pisah mufarokoh dari imam Itu boleh sah hukum Jumatan kita Dan sholat Jumat kita tetap dua rokaat Mufarokoh dari imam Nah kalau ilmu ini kita ajarkan sama orang yang nggak pas, akhirnya apa? Dia pakai cari senjata. Begitu imamnya rokat kedua agak lama sedikit, langsung pisah sholat sendiri. Nanti agak males, mau keburu-buru mau kemana gitu, sholat satu rokaat, rokaat yang kedua diputus sholatnya mufarokoh sama imam, kemudian sholat sendiri Nah, itu contoh mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak pas atau bukan pada tempatnya. Dan ini gambaran yang ada di dalam pemikiran saya mungkin seperti itu. Jadi ketika kita mau menasehati, kita pun juga lihat orangnya. Mau mendengarkan nasihat kita enggak? Kalau sekiranya kita nasihati juga enggak ada gunanya, enggak usah kita nasihati Doakan aja dari jauh supaya berubah. Kita doakan supaya dia berubah, dia tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Jadi kalimat hikmah pada pagi hari ini yaitu manusia itu terbagi menjadi tiga seperti tanah. Ada tanah yang apabila diairi dia bisa menumbuhkan tumbuhan tapi ada juga tanah yang ketika diairi dia menahan air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan yang nomor tiga ada tanah nggak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan seperti orang bisa menerima ilmu dan juga bisa menghasilkan sesuatu dari ilmunya bisa dia cuma menerima ilmu saja, tapi dia tidak bisa menumbuhkan sesuatu dari ilmunya. Ada yang nomor tiga, tidak bisa menerima ilmu sama sekali. Nah, yang tidak bisa menerima ilmu sama sekali, ini jangan diberikan ilmu. Kenapa? Takutnya nanti malah disalahgunakan ilmu macam-macam ilmu itu adalah hal yang mulia ilmu itu bagaikan permata ketika ilmu itu yang permata ini diserahkan kepada orang yang bukan pada tempatnya maka justru seperti kita mengalungkan mutiara kepada lehernya anjing Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini niat kita dalam menuntut ilmu diperbaiki oleh Allah, dijadikan hati kita hati yang bersih, dijadikan hati kita hati yang suci, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, digampangkan semua urusan kita, disembuhkan yang sakit di antara kita.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 wa salahi kulli hal ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baiti ajma'in wa ahli matil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannafil kutubil nafi'ah ajma'in husan minhum sayyidina al imam al muhaddid Allahumma bin Isa wal habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wal habib bin Sayyidina al Zad Ustaz al Atam al Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alwi thumma al habib bin Sayyidina al Zad Syekh Abdul bin Muhammad al Sagaf wal habib Bakar Sagran wa habib Ali bin Bakar Sagran wa habib Abdullah bin Bakar Bakar Al-Zul Akbar wal Habib Abu Bakar Al-Nithum Al-Irul Habib Fakhrul Juf Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi wal Habib Abdurrahman Al-Jufri Mul Al-Syekh Suma Al-Irul Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani Suma Al-Irul Habib Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Al-Habib Abdullah bin Rasul Suma Al-Irul Habib Qutbul Usad wa Khizil Badwal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Wal Habib Ali bin Abdullah Ali terus Wal Habib Ahmad bin Zainal Habsyi Wal Habib Ali bin Abdullah Segaf sama Al Habib bin Zain Al Jad Al Habib Segaf bin Muhammad Segaf Jami Aulado sama Al Habib Hasan bin Zainal Bahar Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Wal Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al Atas sama Al Habib bin Zain Al Jad Al Habib Muhsin bin Albi Asegaf Wal Habib Nasihun Nagar Watan Habib bin Ali bin Muhammad Al Habsyi Wal Habib Nasihun Agar Watan Abu Rabbin Al Habib Abu Bakar bin Mar bin Hayya Wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Wal Habib Syekh bin Abu Bakar Segaf Wal Habib Muhsin bin Abdullah Segaf Wal Habib Abdul Qadir Qadir bin Abdurrahman Asgaf wal Habib Muhammad Anis bin Alwi Al Habsi wal Habib Salah bin Ahmad Asgaf wal Habib Muhammad Anjib bin Duha Asgaf wa usulihim wa furuhim matalimitatihi wa masahi wa ikhman tusbina il majma'in thumma ila arwah awli ahid hadhihi al balda wa masahi hadhihi ziya wa hakim an Allah wa asrahim min Allah wa anna Allah yaj'aluna min alladziina yastami'una al qawla fayattabi'una hasana wa anna Allah yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yafaqihna bi ayyahum fid din wa yahdina wa iyyahum ila sawasabil wa yu'allimina ta'wil wa yaz'alu sayyidina Muhammad lana syaikhan wa mursidan wa dalil wa anna Allah yutawilu amarana wa yahsi wa yahsinu akhlaqana wa ya wa yasiu arzaqana wa yashfi maradana wa yuafi mubtalana wa yuwaz wa yuzwa wa taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa wa yaqdi jami'a duyunina daina dunya bil maisarah wa daina al akhirah bil maghfirah wa yahbu lana wa iyyahumma wa habu likul minal ulum wa amal wa akhlaq wa niat wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقربات لنا في